alhamdulillah fabiha wa ni'mah ya itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia dan akhirat jika anak kita kebalikannya maka tidak boleh menyalahkan kecuali kepada diri kita sendiri nah kemudian di sini masuliyat atau tanggung jawab yang besar atau amanah yang besar ya secara garis besar saya sebutkan dulu ya sebelum nanti membahas makalah masuliyat atau tanggung jawab yang besar yang dibebankan kepada orang tua sebagai murabi yang paling utama ya, tentunya murabi ini yang mentarbiyah yang mendidik yang paling utama adalah kedua orang tua ibu ya di rumah sebelum nantikan uh, guru ataupun asatid hanya sebagai apa namanya sebagai pelengkap penyempurna saja tapi murabi pentarbiyah yang utama adalah ibu dan bapak di rumah Nah, apa saja ya eh, secara garis besarnya masuliyat atau tanggung jawab kita seorang, eh, selaku orang tua di dalam mentarbiyah mentarbiyah apa saja ya mendidik apa saja ya, ya yang dimana digariskan oleh syariat yang pertama yang pertama ada ada delapan ada tujuh poin yang pertama masuliyatu tarbiyah al-imaniyah nah ini jadi yang pertama yaitu mendidik keimanan mereka, anak-anak kita ya. Jadi apa tarbiyah imaniyah yang pertama begitu Ibu ya. Jadi tarbiyah imaniyah mendidik keimanannya, keyakinannya, akidahnya. Yang pertama sudah dibahas awal tapi ini disinggung lagi. Jadi yang pertama tarbiyah al-imaniyah yaitu tarbiyah akidah Ibu ya, i'tiqadiyah keyakinannya di dalam uh, agama Islam di mana talqinihi yaitu yang pertama kali ditalqinnya dengan uh, kalimat la ilaha illallah ketika dia apa menginjak bisa berbicara diajarkan dengan la ilaha illallah dikenalkan dulu supaya mencintai kalimat ini la ilaha illallah ya ketika sudah bisa berbicara dan ini tentu berbeda-beda tingkatannya anak-anak ada yang lambat ada yang cepat ada yang cepat alhamdulillah fabiha wa ni'mah nah, eh, yang sebelumnya semenjak lahir sudah diazani sebelah kanan ya, ya ini tarbiyah imaniyah yang dia dengar apa pertama kali lahir di dunia adalah kalimat tauhid supaya tertanam dalam hatinya mencintai Allah Subhanahu wa taala mencintai tauhid menjadi anak-anak yang soleh yang kuat keimanannya diisi dengan kalimat tauhid ya kemudian setelah itu dia diajarkan la ilaha illallah ibu ya kemudian kalau dia bertanya apa maknanya katakan yang simpel saja tidak ada Tuhan yang berhak di, di, di, di apa diibadahi kecuali Allah tidak ada Tuhan yang berhak diibadahin kecuali Allah begitu yang simpel kalau dia bertanya umur 4 tahun apa bu la ilaha illallah itu jadi ini perlu ibu anak-anak kadang uh, udah menginjak SD ketika ditanya Allahu Akbar apa artinya dia nggak tahu jadi perlahan kalimat-kalimat yang sering didengar Allahu Akbar Subhanallah Subhanallah apa artinya Maha Suci Allah ya yang pendek terus sudah hafal yang subhanallah diulang-ulang baru jangan semuanya diajarkan dulu pertama la ilaha illallah gak apa-apa salah-salah ngucapinnya kemudian nanti sudah ini bisa artikan tidak tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah begitu udah apa? terus pindah yang kedua yaitu Allahu Akbar suka dengar dengar di adzan apa artinya Allah Maha Besar jadi bertahap nanti mungkin hafal semuanya zikir itu dengan artinya nah ini kalimat-kalimat tasbih kalimat tauhid semuanya di mana dalam kalimat tasbih semuanya adalah pada Allah. Ibu lihat la ilaha illallah Allah. Allahu akbar Allah. Alhamdulillah lillah Allah. Subhanallah Allah. Semua lafaz tasbih ada kata Allah. Apa hikmahnya? Karena Asmaul Azam, nama Allah yang paling agung adalah Allahu. Allahu Akbar ya. Nama Allah yang paling agung ada terkumpul semua asma itu kepada satu nama ini. Allah adalah Al-Ma'luh ya sudah diterangkan dalam tauhid ini panjang lebar ibu nama Allah yang suci yang tidak ada seorang pun yang apa e, memakai nama ini dari dulu sampai akhir zaman sampai kafir apapun orang tidak akan Allah tidak ridho mem, mem, apa, memakai namanya yang agung ini yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenalkan Ibu ya anak-anak itu dengan lafaz-lafaz zikir. Kemudian sudah dia akalnya mulai tamyiz, kenalkan yang halal yang haram nah ini tentang imaniyah ini halal ini yang haram begitu bu ya kemudian perintahkanlah sholat tatkala umur tujuh tahun dan ajarkanlah adab-adab kemudian juga ajarkanlah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala kecintaan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam kemudian tanamkanlah kecintaan kepada Al-Qur'an warushidhu ila imani bi arkanil Islam kemudian membimbingnya untuk meyakini rukun-rukun Islam yang lima nah ini semenjak tamyiz dia mungkin lima tahun enam tahun ibu ya sebutkan rukun Islam apa saja yang singkat ya syahadat salat nah, gitu ya kemudian rukun al imani asitah kenalkan rukun iman yang enam Kemudian rukun al-ihsan juga kenalkan tatkala sudah menginjak 6 tahun atau 7 tahun sudah ngerti ayya'budallaha ka'annahu tara yarahu fa illam yakun yarahu fa innahu yarahu ya ya ya untuk engkau bersembah, apa menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya dan jika engkau tidak melihatnya yakinilah bahwasanya Allah melihat engkau. Kemudian tanamkanlah al-khusyuk, rasa takut kepada Allah dalam hatinya wa taqwa ya rasa takwa ada takut kepada eh, dalam hatinya dan tanamkanlah rasa apa namanya muraqabatu lillahi taala fi sirri wal alan yaitu tanamkanlah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan tersembunyi ataupun terang-terangan. Ibu ya, tadi terangkan rasa khusyuk, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, kamu kalau enggak nurut nanti Allah akan murka kepadamu. Nah, misalkan ya kamu takut apa ah, dibakar takut enggak Allah nanti akan bakar dalam neraka orang-orang yang yang apa membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala begitu jadi tanamkan keimanan ya, khasyah kepada Allah takut ya, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap kepada Allah diajarkan berdoa ya, kepada Allah Subhanahu wa taala nah ini tarbiyatul imaniyah mencakup itu semua ibu ya nanti di sini ada penjabarannya mungkin eh, diterangkan di dalam makalah Kedua, ya kedua ibu ya, tarbiyah yang kedua mas'uliyatut tarbiyah al-khuluqiyah. Yang kedua yaitu tentang tarbiyah al-khuluqiyah. Yang menjadi tanggung jawab kita adalah mendidik dalam masalah apa? Tarbiyah khuluqiyah yaitu tarbiyah mendidik dalam akhlaknya. Ya, tarbiyah uluqiyah yaitu mentarbiyah akhlaqiyah, akhlaknya, budi pekerti. Dan ini ya tentang tarbiyah al-khuluqiyah, tarbiyatul akhlak. Ini adalah buah daripada samaratul iman. Ya, akhlak itu Ibu ya, budi pekerti, akhlak yang bagus itu adalah buah daripada keimanan. Al-imanu billah wa bi rasulih wa bil yaumil akhir. Ya, fayurabihim ala sidqi di antaranya apa? ya terbiarlah mereka di atas kejujuran ya jadi jangan uh, diajarin bohong seperti contohnya kalau uh, cepat mandi nak nah, nanti uh, ibu akan beliin ini misalkan nah setelah mandi cepat dibeliin apa atau dikasih apa jangan hanya hanya sebatas uh, ya berbohong nggak boleh ini menanamkan kebohongan kepada anak atau misalkan e, dikatakan kepadanya e, kalau kamu nanti ini misalkan ibu kasih ini maka harus dikasih maka pernah ada kan ada seorang eh, or, ibunya yang mengatakan nanti saya kasih ini maka Rasul mendengarkan maka apa kamu akan mengasihnya oh, iya kata Rasulullah engkau harus mengasihinya tatkala berjanji kepadanya karena itu menanamkan kejujuran Eh, jangan sekali lagi eh, berbohong kepada anak karena nanti akan meniru anak itu berbohong kepada kita jadi jangan salahkan kalau anak sudah besar nanti berbohong karena kita dari awal sudah mendidiknya kalau dikata sudah sholat sudah padahal dia nggak sholat nah ini kesalahan kita kenapa dari kecil mengapa ditanamkan kebohongan jadi intinya kalau menjanjikan sesuatu maka harus dilaksanakan kepada anak itu ya diajak keluar atau yang lainnya Kemudian juga diaj diajarkan ditarbiyah tentang akhlak-akhlak al-fadilah, akhlak-akhlak yang utama. Ya, tentang kemuliaan, tentang apa namanya? jujur, kemudian tidak berdusta, kemudian uh, lemah lembut ya, kemudian berkata yang baik, kemudian bagaimana berkata kepada yang lebih besar, bagaimana bersikap berkata kepada seorang guru, seorang asatid, seorang mudaris atau yang lainnya ya dan diajarkan akhlak-akhlak yang mulia intinya dan banyak di dalam buku-buku Islam bagaimana akhlak seorang Islam akhlakul karimah kemudian memperingatkan ya mereka dari kedustaan seperti ah, ya, dusta atau juga atau juga akhlak al itu akhlak yang buruk memperingatkan mereka dari akhlak yang buruk akhlak yang jelek ya jadi diperingatkan ya ditegaskan ini enggak boleh atau yang lainnya apalagi nanti kalau sudah uh, mengerti dia umur-umur 7 atau 8 agak sedikit tegas ketika dia melakukan sesuatu uh, akhlak yang buruk bagaimana menghormati bapaknya ya menghormati ibunya harus diajarkan ya gitu jangan sampai uh, anak yang sudah tamis itu masih dia kepada anaknya eh, kepada bapaknya seperti temannya ya, jadi itu harus ada uh, sedikit membawa kepada anak ya bapak itu jadi boleh bermain tapi ada batasannya kadang ada seorang anak yang dia berani menendang bapaknya misalkan kalau hanya main-main nggak masalah tapi ketika uh, biasa dia berani menendang ataupun mukul atau yang lainnya nah ini alhamdulillah ya jadi diajarkan adab bagaimana kepada bapaknya menghormati bapaknya menghormati kakeknya yang lainnya Uh, kemudian ini akhlakiah panjang sekali mungkin nanti bisa merujuk ya kepada buku-buku tentang akhlak. Yang ketiga yaitu tarbiyah al-jismiyah. Ini maklum yaitu tarbiyah mendidik uh, jismi yaitu badannya, kesehatannya maksudnya. Ya, di sini yang pertama apa? Ya, diwajibkan untuk orang tua menafkahi anak-anaknya dengan sesuatu yang halal. Nah, ini maksud jismi yang pertama kali bukan hal olahraga bukan, tapi yang halal dulu. Jadi bapaknya harus ya hmm. menafkahi anaknya atau ibunya suapi anaknya sesuatu yang halal halal itu ada dua cara ibu ya halal itu pertama halal zatnya yang kedua halal cara mendapatkannya ingat halal itu ada dua keadaan halal secara zat ya karena ada yang eh, ada yang haram secara zatnya kan kayak babi homer yang yang lainnya kemudian halal dengan caranya meskipun itu halal zatnya tapi caranya haram maka menjadi haramlah apa yang dia makan dan sudah maklum dengan cara yang haram adalah gish dengan kecurangan, dengan korupsi, dengan mencuri atau dengan menipu yang lainnya ataupun juga e, bapak kerja tidak amanah di tempat kerja maka sebagian yang dia terima gajinya adalah yang subhat malah bisa haram tidak amanah ya misalkan tidak uh, sesuai dengan prosedur kerja ataupun juga kecurangan dalam bekerja atau yang lainnya nah jadi harus amanah karena apa? Harus ingat dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ashabu Sunan Abu Dawud Tirmizi bahwasanya daging yang tumbuh daripada barang yang haram maka neraka lebih berhak ya untuk membakarnya. Nah, maka hati-hati Ibu ya, apa yang disuapin ke anak kita ya, harus yang halal, yang jelas harta itu dari mana. Ya, jadi apa, daging yang tumbuh dari barang haram maka neraka lebih berhak untuk membakarnya ya itu hati-hati tentang hal-hal harta kita harus eh, betul-betul halal makanya ada sebagian salafus soleh eh, seorang istrinya tatkala melepas suaminya melepas suaminya untuk kerja dia mengatakan wahai suamiku aku sungguh ingatlah carilah yang halal dalam bekerja karena sungguhnya aku bisa sabar tatkala kita diberikan apa kesempitan harta di dunia kita bisa, saya bisa sabar di sini tatkala hanya sedikit saja yang uh, yang saya terima maksudnya ya, Allah apa sempitkan rezekinya saya sabar tapi aku tidak bisa sabar dan anak-anakku tidak bisa sabar tatkala berada di bawah neraka tatkala dalam neraka aku nggak bisa sabar tapi intinya apa menyuruh suaminya untuk yang jujur yang yang halal gitu mencari nafkah ya buat um, apa memberi nafkah kepada istri dan anaknya yang pertama intinya eh, yaitu berikan anak-anak nafkah yang halal, kemudian juga uh, diajarkan bagaimana memelihara badan yang sehat kepada anak-anak ya. Kemudian menjauhkan dari sebab-sebab penyakit tuh yang lain ini maklum tentang kesehatan, kemudian diobati kalau mereka sakit, kemudian dijaga supaya tidak sakit apa yang lainnya. Uh, kemudian juga dijauhkan uh, dari sesuatu yang memudaratkan dia, badan ataupun kesehatannya Ibu ya ataupun juga uh, di antaranya adalah di sini dismiyah adalah olahraga. Di sini dalam sebuah hadis ajarkanlah anak kalian memanah, kemudian naik kuda, kemudian berenang. Nah, Ibu ya, ajarkan yang itu. Di antara yang tiga ini dia harus uh, ya sekarang mungkin nggak mungkin ya naik kuda. Ya, kalau bisa Uh, mobil ya tapi kalau sempat kuda juga diajarkan kalau di daerahnya banyak kuda kemudian memanah ibu ya ini memanah mungkin ah, nanti udah besar ya kalau sekarang ya, nanti ini kalau jadi tentara mungkin ya kemudian juga berenang nah ini berenang mesti bisa ibu ya ajarkan anak-anak kita berenang ini perintah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam intinya olahraga yang mubah olahraga yang mubah kepada anak-anak kita ya jangan sampai juga berlebih anak itu kadang ada yang terlalu berlebih olahraga seolah-olah tujuan olahraga terus enggak jadi itu ada waktu-waktu tertentu seminggu dua kali atau juga seminggu tiga kali suruh olahraga untuk main bola atau yang lainnya dan ketika main bola ajarkan adab-adab Islam jangan pakai celana pendek yang kelihatan pahanya pakai celana yang di bawah lutut ya juga bapaknya juga ajarkan kalau badminton jangan di atas yang atas uh, lutut celananya di bawah lutut misalkan dikasih tahu nggak boleh aurat jadi tatkala melanggar syariat ya jadi haram apa yang dia kerjakan jadi olahraga itu hukumnya mubah sesuatu yang mubah ya jadi bagaimana juga main bola boleh atau yang lainnya ya berenang berenang juga bagaimana berenang jangan sampai bercampur dengan perempuan nah di hati-hati misalkan atau juga pakaiannya juga pakaian renang yang bagus yang menutupi pahanya Begitu Ibu ya. Jadi belikan pakaian renang yang menutup sampai di bawah lutut. Yang perempuan juga sama, kasih pakaian renang yang tertutup kecuali kelihatan muka dan telapak. Ada nggak Bu sekarang? Ada. Nah, itu. Jadi uh, boleh eh, mubah tapi di atas koridor syariat dia dipantau terus ajarkan renang atau olahraga yang lainnya ini tentang jismiyah ya kesehatan intinya olahraga supaya kuat karena dalam sebuah hadis yang sahih riwayatkan uh, eh, Imam uh, Imam Ahmad bahwasanya al muslimu al mukminu qawi ahabu ila Allah min al mukminu dhaif yaitu yang kuat gitu ya kuat itu secara imaniyah juga secara jisim secara badannya kuat lebih Allah cintai daripada orang beriman yang lemah lemah keimanan dan juga lemah dalam ya, ya, jasanya apa jisminya badannya kemudian yang keempat yaitu tarbiyah al, al aqliyah tarbiyah al aqliyah mentarbiyah akalnya ya di sini al aqlu rasyid jadi mentarbiyah akalnya Maksudnya apa? Jadi diajarkan pada mereka segala sesuatu yang bermanfaat bagi mereka tatkala masih kecil. Diajarkan sesuatu yang bermanfaat, itu sudah maklum diketahui Ibu ya. yang bermanfaat bagi dirinya, diajarkan tentang hal-hal yang bisa mengembangkan pikirannya begitu dan ibu lebih paham mungkin ya dan banyak eh, ada buku-buku atau juga yang lainnya jadi ada permainan yang dimana permain sambil belajar kan jadi mengasah otak ya kemampuannya atau juga keterampilannya nah yang begitu jadi mentarbih akalnya kemudian menjauhkan segala sesuatu yang merusak akalnya ya sesuatu yang merusak akalnya yang bisa ya akalnya tidak lurus atau yang lainnya ya dengan hal-hal tonton menonton yang terlalu banyak misalkan itu mudarat ya Bu ya kemudian juga nonton uh, kartun yang ada perkelahian nah, itu itu tidak mendidik begitu ya jangan dibiarkan itu kemudian menonton film-film yang uh, horor misalkan yang menakuti itu juga akhirnya akalnya nanti akan kerdil dia ya segalanya takut tuh yang lainnya begitu ya tidak ada keberanian jadi intinya hilangkan sesuatu yang bisa merusak akal pikirannya. E, kemudian bisa mempengaruhi akalnya atau juga mempengaruhi tentang azakirah tentang kemampuannya dalam mengingat. Ya, bisa rusak. E, harusnya dia cerdas ya, cepat menangkap tapi akhirnya karena sesuatu misalkan ya akhirnya dia lambat dalam berpikir atau yang lainnya. Nah, ini ada sebabnya biasanya. Ya, Eh, kemudian juga dijauhi dia yang merusak eh, anak-anak uh, kecil misalkan adalah tadkhin ya ini yang merusak adalah merokok misalkan ya, anak-anak kecil yang sudah merokok ini rusak akalnya nanti al-khumur misalkan atau lebih parahnya lagi minuman khamar atau yang lainnya ya anak-anak masih remaja atau udah dikenalkannya naudzubillah ini merusak akal mereka uh, kemudian yang kelima tarbiyatul nafsiyah uh, yaitu mentarbiyah kejiwaannya Tadi akal sekarang kejiwaannya. Uh, ya. Yang dimana ya jiwa juga harus ditarbiyah sedikit demi sedikit, tahapan demi tahapan sesuai dengan umurnya, kemampuannya. Dimana uh, eh, dijauhkan ya, dijauhkan dari sifat-sifat zahirul al-khur. Jadi apa namanya? yaitu sifat eh, sifat yang penakut begitu ya. Jadi jangan ditanamkan jadi yang penakut atau juga hasad atau juga al-ghadab oh, dijauhkan dari hal-hal yang dia cepat untuk sering marah begitu kemudian ditakut-takuti kemudian juga al-hasad eh, dengki ya kemudian al-khazal al-khazal ini banyak bergurau sama yang lainnya begitu ya uh, jadi ada waktunya untuk main begitu bergurau ada waktunya untuk serius ada waktunya untuk uh, dia memperhatikan atau yang lainnya Eh, kemudian jangan diteruskan apa terus-terus menerus dia dalam keadaan uh, dipancing untuk marah atau yang lainnya. Aku tuh juga di, dikatakan bahwasanya dia banyak kekurangan, syu'ur bin Jadi dia merasa dirinya kurang gitu. Nah, ini enggak boleh. Uh, ya jadi akhirnya dia minder atau yang lainnya. Nah, ini kejiwaannya harus ditanamkan sifat keberanian, kemudian kejujuran atau juga apa tidak mudah marah ya, lemah lembut atau yang lainnya. Jadi juga dikatakan bahwasanya e, kamu itu punya kemampuan atau yang lainnya. Makanya jangan sekali dalam tarbiyah Islamiyah ya, banyak mensalahkan anak ya tatkala dia berbuat salah. Itu katanya satu yang jelek. Uh, jadi ketika dia berbuat salah sedikit kita terus salahkan terus. Jadi ini dia berpikir bahwasanya saya nggak ada apa-apanya begitu. Nah, nanti biasanya uh, mempengaruhi kejiwaannya wa yurabbi fihim al-iman bil qada kemudian mentarbiyah mereka mendidik mereka di dalam keimanan ke keyakinan kepada ketetapan Allah wal qada wal qadar ya ini juga uh, masuk ke dalam uh, apa namanya jiwa katanya mempengaruhinya ya seperti misalkan seperti dia udah berusaha untuk belajar kemudian hasilnya ya nah ini sudah takdir ya kamu udah belajar ini takdir dari Allah Allah sudah menentukan ya kemudian tatkala dia sakit kemudian katakan itulah kodok dan qadar yang lainnya jadi jiwanya supaya tenang ya e, meyakini tentang eh, ketetapan Allah Subhanahu wa taala nah ini tentang kejiwaannya ya ditarbiyah intinya ya jangan ditanamkan hasad dengki ketakutan atau juga banyak e, bercanda banyak bergurau atau yang lainnya ya e, kemudian yang keenam e, masulin al ijtima al nah yang keenam itu tarbiyah dalam masalah ijti, uh, apa ijtimaiyah yaitu bersosialisasi di sini bagaimana bergaul dengan sekelilingnya dengan temannya dengan atau yang lainnya dengan gurunya ya di sini diajarkan bagaimana menegakkan hak-hak orang lain begitu ya dijamin anwa dengan segala macam jenisnya. Jadi orang lain punya hak, kita punya hak, kita, kita punya kewajiban misalkan kepada guru bagaimana juga kita punya hak ya, orang lain punya ya, diajarkan ar-rahmah, kasih sayang kepada orang, al-afwu kemudian memaafkan orang, kemudian at-taqwa mengajarkan tentang ketakwaan ya menjauhi uh, apa larangan-larangan Allah menjalankan perintah-perintah Allah begitu al-ithar kemudian diajarkan tentang apa mendahulukan kepentingan orang misalkan ya yang lainnya ya tentang bagaimana bersosialisasi, ya al-ijtimaiyah artinya dalam bahasa Arab bermasyarakat begitu dengan uh, teman di kelas bagaimana ya mementingkan uh, orang apa namanya lebih apa mendahulukan orang dalam hal apapun misalkan ya, memaafkan atau kasih sayang memperhatikan orang atau sakit di jenguknya ya ada kalau jenguk uh, yang sakit ibu ya dibawa anak kita yang sudah tamis begitu ya yang udah balik supaya diajarkan ada teman eh, sakit bawa anak kita begitu ini tarbiyah mengajarkan langsung praktek atau anaknya ada yang sakit apa temannya ada yang sakit ada ah, kita antar untuk jenguk anak ya kita kasihkan suatu kemudian juga diajar untuk memberi hadiah kepada orang lain menanamkan kecintaan eh, saling mencintai yaitu dengan memberikan hadiah kemudian juga dengan salam kepada orang lain bagaimana setiap bertemu salam ya atau masuk rumah orang dengan salam atau yang lainnya menyebarkan salam eh, kemudian yang ketujuh yang ketujuh yuhadiruhum min al-inhiraf al-jisnya yang ketujuh yaitu di sini lebih kepada eh, larangan jadi peringatkan mereka atau jauhilah mereka dari sesuatu yang merusak eh, badannya ini masuk ke dalam jismiyah sebenarnya ya jadi menjauhi segala sesuatu yang merusak uh, apa namanya Eh, badan, jiwa dan yang lainnya yang ya, akhlak dan yang lainnya menjauhi. Ya, di antaranya adalah menjauhi segala sesuatu yang memudaratkan ya bagi akhlaknya, bagi eh, badannya yang lainnya. Ini yang yang ketujuh. Nah, kemudian di sini ya, ini apa kenapa Dari sana ya. Ya kita lanjutkan kepada makalah Ibu ya. Mungkin sebelumnya kepada makalah yang kita lanjut apa kita bahas sampai ke poin 12 kita lihat Ibu ya. Untuk melengkapinya langsung kepada makalah poin ke-12 di mana di sini uh, di antara prinsip-prinsip dalam tarbiyah Islamiyah kepada anak-anak ya yang ke-12 berilah wasiat kepada anakmu seperti Luqman memberi wasiat kepada anaknya ini wasiat Luqmanul Hakim Luqman ini bukan seorang nabi Bu ya tapi seorang hamba yang soleh nah wasiat ini diberikan kapan sesudah mulai dia balik tentunya udah mulai berkembang pikirannya ya kalau masih kecil ya masih berat untuk menerima nasihat Luqman ini Bu ya ini di dalamnya termasuk terdalam apa eh, di dalamnya Eh, ada kaidah yang sangat besar tentang wasiat Luqman. Kita lihat di sini Bu ya, artinya surat Luqman ayat 13 sampai 19. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Ini wasiat pertama tentang tarbiyah al-imaniyah memperingatkan dari kesyirikan. Ibu iya, ya, memperingatkan dari kesyirikan. Ini wasiat Luqman yang pertama, memperingatkan dari kesyirikan pada anak-anaknya, menjauhi syirik. Jadi lawannya apa? Yaitu harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada orang tua, kepada dua orang tua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang kepada dua orang itu ibu bapak kedua orang tua maksudnya ibu dan bapak ya hanya kepada hanya kepadakulah kembalimu ini wasiat yang kedua yaitu apa apa ibu yang kedua birrul walidain ya jadi eh, diajarkan pada anak yang sudah balik harus birrul walidain ya berbuat baik orang tua mensyukurinya dengan apa ya dengan berbuat baik ihsan kepadanya jadi bersyukur kepada Allah yaitu bersyukur kepada orang tua juga dan malah dalam sebuah eh, riwayat Allah akan ridho apa jika orang tua ridho maka Allah akan meridhoinya jika orang tua ridho kepadanya maka Allah akan meridhoinya jadi wasiat kedua wasiat Luqman yaitu bagaimana apa mengajarkan eh, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, tidak boleh durhaka kepadanya atau yang lainnya ya. Kemudian yang berikutnya dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadanya nah, ini sama uh, masih birul walidain jadi taat kepadanya dalam segala apapun kecuali kalau dia menyuruh kepada kesyirikan dan maksiat ya jadi harus taat kepada orang tua ya semua harus apa dalam hal apapun taat tapi dua hal yaitu kesyirikan dan maksiat tidak boleh karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada al-khaliq kepada Allah kemudian uh, apa namanya hanya lah kembalimu maka aku maka aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan hai apa kemudian hai anakku sungguhnya jika ada suatu perbuatan sebesar biji sawi dan berada dalam batu dalam batu atau di langit atau di dalam bumi ini saya Allah akan mendatangkannya membalasnya Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Ini tentang apa? Yaitu tentang muraqabatulillah Ibu ya. Jadi uh, segala sesuatu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ada yang luput dari Allah. Meskipun ada biji uh, kecil yang di atas bu uh, yang di dasar bumi atau di langit, Allah mengetahuinya. Di sini sudah dalam sebuah tafsir yaitu as dijelaskan apa maksudnya? Maksud kepada amal. Amal kamu atau kesalahan kamu sekecil apapun ya, maka Allah akan mengetahuinya dan Allah akan membalasnya pada hari kiamat begitu. Ya, ini tentang supaya dia menjauhi segala suatu keburukan atau maksiat sekecil apapun, Allah mengetahui begitu. Jadi merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Yang berikutnya adalah mengajarkan tentang sholat Maklum, kemudian juga apa namanya? mengerjakan yang baik, amar ma'ruf nahi munkar, ya kebaikan dan kemungkaran. Ya, perbuatan eh, kemudian apa bersabar terhadap apa yang menimpa kamu, bersabar terhadap yang menimpa kamu tentang eh, apa namanya? tentang mudarat ataupun tentang eh, sesuatu yang sakit ya, yang menyakitkan begitu ya di, apa dicemooh orang atau yang lain harus bersabar. Diajarkan tentang kesabaran dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Nah, ini yang poin yang berikutnya adalah jangan kamu memalingkan wajah tatkala apa bertemu orang. Bertemu orang jangan memalingkan wajah kecuali mungkin karena uh, lawan jenis ya. Ini boleh menundukkan, ini yang sesama. Jangan memalingkan ketika ajak bicara oleh orang. Ya, tetap buat mukanya ya. Eh, kemudian juga jangan memalingkan karena kesombongan ya karena memalingkan muka kepada orang itu karena dia lebih misalkan lebih hartanya lebih oh, apa segalanya ini sombong intinya jangan berbuat sombong ini wasiatnya dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh nah ini juga sama jangan berjalan bumi apa jangan berjalan di atas muka bumi dengan angkuh kesombongan ya dengan penuh eh, apa takaburan punya kendaraan bagus enggak menyapa misalkan ya atau yang lainnya dengan pakaian yang bagus ya, dengan uh, sombong misalnya yang lainnya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ya, karena orang sombong tidak akan masuk surga nah, dalam sebuah hadis. Barang siapa yang ada kesombongan sebiji zarah pun dalam hatinya, maka dia tidak akan masuk surga. Sombong itu apa Ibu? Yang paling utama ada yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ini suka pakai sendal bagus, pakai baju, baju bagus. Apakah itu itu uh, sombong?" Sombong itu apa? Iya, ghamtun nas wa batalul Sombong itu adalah meremehkan orang lain dan menolak kebenaran. Ini sombong yang paling utama. Ya, meremehkan orang kemudian menolak kebenaran. Uh, dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu sungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Di sini disuruh untuk apa? Berjalan dengan tenang. Jadi uh, apa namanya? Kalau ya. Uh, berjalan tidak dengan tergesa-gesa, kemudian berjalan tidak dengan uh, penuh gaya, tapi uh, seperti Rasulullah berjalan, seperti Rasul berjalan seperti nunuk, seperti ya berjalan apa di jalan yang yang apa? yang landai. Ya kemudian juga uh, pelan tidak bu, enggak lemah gemulai Bu ya. Maksudnya agak uh, apa namanya? tidak terlalu keras, tidak terlalu oh, yang lainnya misalkan. Kemudian berjalan uh, lunaklah suara apa kemudian apa lunakkanlah suaramu. Suaranya uh, enggak terlalu keras ya, tidak terlalu uh, ini juga apa namanya? Uh, apa tidak terlalu keras juga tidak terlalu uh, lemah suaranya ya jadi suaranya dilunakkan karena apa sebur buruk suara suara keledai Eh, yang suara teriak-teriak kemudian suaranya yang tidak ada manfaatnya itu suara keledai katanya. Nah ini tentang wasiat Luqman. Kapan ini diberikan? Setelah balik ya, jangan uh, waktu kecil nggak paham. Tapi di, ditanamkan sedikit-sedikit tentang tidak boleh sombong ya. Kemudian bagaimana apa namanya uh, uh, ber, apa berkata. Kemudian bagaimana dia apa namanya Eh, beribadah kepada Allah, sholat yang lainnya tentu diajarkan dari umur 7 tahun. Kemudian ajarilah dia e, jika hendak masuk untuk meminta izin lebih dahulu. Ya, ini diajarkan untuk apa? Minta izin tatkala masuk ke Ke kamar orang tuanya ataupun masuk ke dalam rumah. Ya, yaitu dengan salam. Ya, salam terlebih dahulu eh, apa berdoa terlebih dahulu kemudian salam masuk rumah itu e, kemudian juga minta izin tatkala masuk ke kamar kedua orang tuanya kalau mau bertemu. Ini Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam surat An-Nur ayat 58 tentang adab-adab meminta izin kepada orang tua. Hai orang-orang beriman, hendaklah budak-budak, lelaki dan wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kamu. Ini belum balik Ibu ya, meminta izin kepada kamu tiga kali dalam satu hari. Ini belum balik, kalau sudah balik ya uh, yaitu sebelum salat subuh pertama sebelum salat subuh kalau mau masuk ke kamar kedua orang tuanya minta izin ketika kamu menanggalkan pakaian uh, pakaian uh, luarmu di tengah hari kapan ini kapan ini tengah hari sesudah zuhur itu kan waktu istirahat tadi sebelum subuh juga waktu istirahat dan sesudah sholat isya sesudah sholat isya biasanya istirahat juga kedua orang tuanya Ya, ingatlah tiga aurat bagi kamu di sini sebelum subuh, tatkala sesudah zuhur, tatkala se uh, setelah isya. Ya, sesudah zuhur, sesudah isya. Ini kedua aurat uh, bagi orang tua. Tidak ada dosa uh, bagimu uh, atasmu dan jika apa dan tidak pula atas mereka selain dari tiga waktu itu. Ah, mereka melayani kamu sebagian kamu ada keperluan kepada sebagian yang lain demikianlah Allah menjelaskan ayat bagi kamu dan Allah mengetahui lagi maha bijaksana ini ada adab minta izin ibu ya anak kalau kecuali kalau ada pintu kan ada pintu ada penutupnya ini biasa zaman Nabi karena nggak ada pintu pintu kamar uh, orang tuanya ya kamar itu tidak ada daun pintunya begitu maksudnya jadi bisa langsung masuk anak-anak begitu nah diajarkan untuk minta izin jadi takutnya orang tuanya lagi membuka pakaian, ya. Nah, eh, tidak boleh eh, terlihat auratnya kepada eh, apa orang anak-anak kecil tidak boleh melihat orang aurat orang tuanya ibu meskipun itu masih kecil ya tamyiz lah umur lima tahun atau enam tahun melihat pas misalkan paha bapaknya nggak boleh bapak harus sopan di depan anak-anak begitu atau ibunya juga berpakaian di depan anaknya meskipun wanita enggak jangan jangan diajarkan begitu ya harus diajarkan akhlak-akhlak yang mulia jadi berpakaian jangan di depan anaknya meskipun ah, dia masih tamyiz. Ini kan belum balik, padahal sudah balik. Ya, ada aurat-aurat batasan di keluarga. Di keluarga contohnya begini, bapak ya hanya boleh kelihatan yaitu apa ah, apa di antara eh, pusar dan lutut ini harus ditutup di keluarga. Ke, ya. Ah, jadi boleh kalau nggak pakai baju begitu ya. Jadi asalkan pakai apa penutup dari pusar sampai ke lutut. Kemudian kalau ibu itu di keluarga hanya boleh misalkan kelihatan sama anak-anaknya itu hanya betisnya saja, hanya lengannya saja, hanya rambutnya. Selainnya jangan. Ya meskipun anaknya masih ke, masih kecil, masih 10 tahun atau 11 ya, di depannya jangan memperlihatkan aurat. Ya, selain itu, ya paha misalkan terbuka jangan meskipun semua wanita itu itu mengajarkan sesuatu yang muruah yang jelek di depan anak-anak. Ingat Bu ya. Ah, apalagi ganti pakaian di depan dia kan nggak apa-apa ya engkau kan nggak apa-apa tapi ini muruah kewibawaan dan juga Islam eh, menjaga hal demikian makanya nggak boleh si ibu atau si anak melihat aurat ibu kecuali dalam keadaan darurat ketika pengobatan misalkan ataupun uh, uh, ibu melihat aurat anak ibu yang sudah balik yang yang perempuan kecuali darurat harus dibuka auratnya misalkan ya atau yang lainnya ya, ya jadi ini harus diajarkan etika begini ya dalam minta izin masalah dalam hal melihat aurat ya juga ketika bergaul bagaimana berpakaian di dalam keluarga uh, itu ya sekali lagi ibu boleh kelihatan di rumah itu apa betis lengan uh, apa apa namanya rambut ya sama leher selainnya itu jangan dilihatkan meskipun pada anak-anak kita yang perempuan atau yang laki-laki beritahukan uh, kepadanya tentang perkara-perkara yang dilarang agar menjauhinya nah ini berikutnya ini adalah apa namanya tarbiyah masuk ke dalam tarbiyah al khuluqiyah ya jadi beritahukan tentang yang dilarang perkara yang dilarang oleh agama supaya dia menjauhinya dalam sahihain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma mengambil sebiji kurma dari kurma sedekah zakat sebagian memasukkannya ke mulutnya kemudian memasukkannya ke mulutnya lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kih kih ya buanglah kurma itu Tidaklah engkau tahu bahwa kita tidak makan makanan sodakoh zakat. Ini hadis sahih ya. Nah, ini eh, apa intinya diajarkan tentang sesuatu yang dilarang ya dalam eh, agama Islam ya, supaya dia menjauhinya. Yang 15 jelaskanlah kepadanya makna ayat atau hadis yang engkau bacakan padanya. Ini juga bertahap ya diajarkan ayat-ayat yang pendek-pendek, kemudian maknanya yang pendek ya, kemudian hadis-hadis yang pendek banyak ya kemudian diajarkan artinya juga bertahap sudah hafal kemudian artinya juga di, di, dipahamkan yang lainnya ya e, ke-16 ikatlah hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala ya ini untuk selalu cinta kepada Allah sebagai anak hatinya terikat dengan dunia dan tontonan-tontonan ya sehingga hatinya penuh dengan khayalan hal ini mengibatkan dia takut pada bayangannya sendiri Ya, jadi ikatlah hati apa hati anak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya sampaikan ya takut kepada Allah yang lainnya. Ketujuh belas utamakan hafalan Al-Qur'an. Nah, ini akan dibahas tentang um, keutamaan menghafal Al-Qur'an. Jadi utamakan hafalan Al-Qur'an sejak dini dan berilah anakmu hafalan yang ringan setiap harinya walaupun dengan satu ayat. Nah, Ibu ya. Nah, ini uh, kalau memang di TPA juga sama di rumah juga dikontrol hafalannya, Bu. Dibimbing supaya terus melekat ya karena eh, apa hafalan dari kecil itu seperti mengukir di di apa bu mengukir di di batu ya uh, jadi apa namanya masih bersih kan anak kita cepat uh, hafalnya kemudian juga lama nanti lupanya jadi dihafalin Al-Quran uh, menghafal Al-Quran begitu maksudnya karena orang-orang yang sibuk dengan Al-Quran adalah sebaik-baik manusia. Sebagaimana terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dari Utsman bin Affan, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya. Dan dalam sebuah riwayat yang lain dari Al-Bukhari dengan lafaz, "Seutama-utama kalian sebagai ganti dari sebaik-baik kalian." Dan Nabi telah mewasiatkan kepada umatnya untuk memperhatikan dan mementingkan Al-Quran. Berkata Imam Al-Bukhari telah bercerita kepada kami terus ini sanadnya intinya ya. Uh, di sini apakah e, Nabi di sini Abdullah bin Abu Aufa apakah Nabi saw alaihi memberi wasiat lalu dia menjawab tidak aku berkata bagaimana mungkin Nabi tidak memberi wasiat sedangkan beliau memerintahkan manusia untuk berwasiat dia menjawab beliau berwasiat dengan kitabullah berwasiat dengan kitabul Al-Quran Al-Hafidh berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar maksudnya Ini maksud dengan berwasiat dengan kitabullah Adalah untuk menjaganya Menjaga apa? Al-Quran Menghafalnya Menghafal Al-Quran Mengikutinya Melaksanakan perintah-perintahnya Dan menjauhi larangan-larangan dalam Al-Quran Dan terus-menerus membaca dan mempelajarinya Dan sebagainya Ini wasiat Nabi Ini kitabullah Ibu Yang pertama apa? Menjaganya Ya menghafalnya mengikutinya, melaksanakannya, maka penting untuk belajar tafsir juga yang lain alhamdulillah ibu-ibu belajar ya. Kemudian kepada anak-anak juga kita ajarkan hafalannya, ya sudah uh, menginjak uh, dewasa balik ajarkan tafsirnya, maknanya. Kemudian diajarkan untuk mengawalkannya yang lainnya. Dan Al-Qur'an itu akan beri syafaat bagi pembacanya pada hari kiamat. Imam Muslim berkata, telah bercerita kepada kami Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani Al-Hulwani dia berkata telah bercerita kepada kami Abu Taubah yaitu ar bin Nafi ia, ia berkata Muawiyah yakni Ibnu Salam ini rawi intinya ya, Rasulullah sallallahu alaihi bersabda ya yaqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Baca Al-Quran itu ya. Jadi setiap hari ada uh, hafalan, apa ada apa ada tadarus begitu meskipun tidak hafalan. Anak-anak kita juga disuruh ada bacaannya setiap hari dikontrol dan hafalannya sedikit demi sedikit. Kemudian didatangkanlah didatangkan Al-Qur'an itu dan ahlinya, ahli suka membaca atau menghafalnya. Yang mereka dulu mengamalkannya akan datang padanya surat Al-Baqarah dan Ali Imran, mereka apa eh, apa membela pembaca kedua surat tersebut. Jadi nanti Al-Baqarah Ali Imran akan diwujudkan oleh Allah akan membela yang suka membacanya dan menghafalnya, ya terus-terusan dibaca. Nah, udah tamat baca lagi Al-Baqarah Ali Imran. Syukur-syukur dihafal. Al-Baqarah sama Ali Imran Ibu ya. Nah, kemudian juga di sini hadis-hadis tentang keutamaan Al-Qur'an dan ahlinya. Ini tentang Al-Qur'an supaya kita lebih memperhatikan Ibu ya tentang Al-Qur'an pada anak-anak kita supaya jadi generasi Qur'aniyah nanti ya yang menghafal Qur'an, menjaga Al-Qur'an, yang mengamalkan Al-Qur'an. Ibu itu harapan kita kan kepada anak-anak kita. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma uh, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiram al-bararah walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta wa yata'ta fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran. Al-Bukhari dan Muslim. Orang yang membaca Al-Qur'an dengan mahir, mahir bagus tajwidnya, tartil, maka ia bersama kumpulan malaikat yang mulia dan suci oh, bersama para malaikat itu kedudukannya tinggi dan orang yang membacanya terbata-bata ya terbata-bata karena capek ah, karena belum paham tajwidnya dan karena susah dan dia kesulitan maka baginya dua pahala nah ibu ya kalau yang pintar itu mahir dengan para malaikat yang mulia si Allah Subhanahu wa taala kalau yang terbata-bata dua dua pahala apa Bu pahala membaca sama pahala kok dua pahalanya ya ya pertama adalah pahala membacanya yang kedua adalah pahala capeknya Belajar. usahanya belajarnya ini dua usahanya dia pingin bisa ini buat pahala kemauan dia meskipun capek bacanya, tapi teruskan yang kedua pahala bacaan setiap huruf kan setiap huruf satu satu kebaikan satu kebaikan uh, satu pahala satu satu pahala yang dimana uh, eh, dilipat gandakan sepuluh kebaikan jadi kalau baca Bismillahirrahmanirrahim berapa ibu berapa itu jumlahnya hurufnya sekitar ada 30 huruf di dalam bismillah itu. Oh, jadi kalikan berapa itu? Ya, baca bismillahirrahmanirrahim. Baca alif lam ra. Berapa? 3 apa 2? 3 ya. Ah, itu ada 3 huruf di sana berarti 30 kebaikan. Jadi tidak ada pahala yang sangat besar Ibu kecuali baca Quran. Yang ringan sekali tapi kebaikannya banyak. Sebab bayangkan kalau baca satu lembar berapa huruf? Kalikan Kalikan berapa? Kalikan 10. Coba satu lembar berapa? Wah, oh, wow, banyak sekali. Nah, ini yang kadang kita merasa ya, itu apa bosan atau malas ya padahal itu pahala yang besar. Maka nanti kedudukan orang-orang Islam itu yang tinggi di sisi Allah adalah orang-orang yang suka membaca Al-Qur'an atau menghafalnya atau mengamal dan mengamalkannya lebih tinggi lagi. Eh, dari hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda permisalan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an seperti buah al-ajrujah al-ajrujah ini baunya enak dan rasanya enak jadi baunya enak nih buah yang ada di Madinah ya dan permisalan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an seperti buah kurma tidak berbau tapi rasanya manis Ya, orang mukmin yang tidak mau baca Al-Qur'an itu seperti permisalan apa? Kurma. Uh, tidak ada baunya, tapi ketika dicicipi manis karena orang beriman begitu. Dan permisalan seorang munafik yang membaca Al-Qur'an seperti uh, ah, raihana Raihana itu baunya enak tapi rasanya pahit. Ya, wangi raihana ini, tapi ketika dicicipi pahit karena orang munafik. Dan permisalan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an seperti alhamdulillah tidak berbau dan rasanya pahit ya tidak maksudnya tidak wangi dan juga dirasa apa dikati cicipin pahit itu buat handolah itu ini orang munafik yang tidak baca Al-Qur'an dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha yarfa'u bihadzal qur'ani aqwaman wa yadh'u bihi akharin sesungguhnya Allah mengangkat derajat dengan kitab ini beberapa kaum dan merendahkannya yang lain dengan Al-Qur'an ini Ibu Nanti akan kelihatan pada hari kiamat. Ya di dunia sudah eh, kelihatan juga orang-orang yang eh, menghafal Quran, orang yang menghafal Quran punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat juga uh, kelihatan. Sekarang misalkan yang orang-orang yang apa? orang kufa kufur ya, yang pemain bola gitu kan terkenal sampai apa di uh, diagung-agungkan lah orang-orang ya siapa yang nggak mengenal si fulan misalnya pemain ini pemain ini atau juga artis atau yang lainnya sedangkan orang yang hafid baca Quran dia ya memang tidak untuk tidak untuk apa tujuannya tidak untuk terkena orang tidak mengenalnya justru orang menghinakannya nah pada hari kiamat nanti di sini dengan Al-Qur'an inilah nanti Allah akan meninggikan satu golongan ini orang yang direndahkan direndahkan di dunia ditinggikan pada hari kiamat setinggi-tingginya dan Allah akan merendahkan menghinakan orang yang dianggap tinggi di dunia Nah, jadi orang-orang kufur ya, orang kafir yang dianggap hebat ya, jadikan rujukan orang-orang kalau e, menyebut namanya sampai pakai kaosnya sampai nomornya, anak-anak juga terhipnotis ya dengan kekufurannya yang lainnya. Nah, jadi nanti akan direndahkan oleh Allah dengan Al-Qur'an ini karena mereka nggak hafal Al-Qur'an, nggak mengimani Al-Qur'an apalagi hafal, iman juga tidak. Nauzubillah. Ibu ya, nah ini nanti hari kan malah kelihatan. Dan ingat Ibu ya, orang-orang yang menghafal Al-Qur'an, orang yang cinta Al-Qur'an itu pada hari kiamat anak-anak yang atau orang yang hafal Al-Qur'an, Allah akan berikan mahkota dalam hadis di kepalanya. Ibu ya, mahkota yang di mana uh, permata yang ada di mahkotanya lebih baik dari dunia dan isinya. Jadi para penghafal Al-Qur'an itu akan diberikan mahkota di depan makhluk semuanya. Ini kehormatan besar, Ibu. Ya, kemudian nanti orang tuanya dipanggil, orang tuanya dipanggil. Mana orang tuanya dipanggil, maka diberikan apa? diberikan jubah kehormatan. Wah, jubah kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini karena kenapa? Karena anaknya bisa hafal Quran karena dididik oleh orang tuanya. Meskipun tidak langsung mendidik tapi dia mengarahkannya. Dia yang mengantarkan ke TPA tiap uh, pagi, ya meskipun capek diantarkan. Ini demi kebahagiaan, demi apa? kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu Ingat ibu ya kebahagiaan kalau memiliki anak-anak yang hafal Quran itulah kebahagiaan yang hakiki. Maka jadi sekarang ibunya berdoa ini kita harapkan kan kita mudah anak-anak ibu yang hadir semua ini menjadi generasi Quran ibu ya. Insya Allah yang hafid dan hafidhah itu keinginan kita. Ya ibu ya. Jadi uh, yang pertama kali adalah cita-cita kita anak kita hafal Quran. Insya Allah rezeki di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang bantu dengan doanya ibu. Terus berdoa dari sekarang meskipun masih kecil, doakan Nanti juga dengan usaha tentunya ke pondok, kemudian kasih motivasi. Dari sekarang doakan kita sholat tahajud, kemudian uh, ketika sujud ya, doakan ya Allah jadikan anakku anak hafizah dan hafizah. Ini apa hafizah, hafid dan hafizah kebahagiaan ibu. Jadi mari kita ini ya Pak Bu ya, kita di atas sunnah harus cinta Al-Qur'an, didik anak kita berharap menjadi generasi Qur'aniyah yang menghafal Al-Qur'an. Ya dan kita juga termotivasi untuk menghafal Al-Qur'an juga. Uh, itu doa jadi doakan anak kita semoga anak kita semuanya menjadi orang-orang yang apa hafil dan hafizah menghafal Quran ya. Uh, kemudian di sini disebutkan juga sungguhnya uh, dikatakan kepada pembaca Al-Qur'an bacalah dan naiklah serta tartilah sebagaimana dulu engkau membacanya dengan tartil selama di dunia karena sungguhnya kedudukanmu pada ayat terakhir yang kau baca. Hadis riwayat Imam Ahmad ya. Dalam hadis yang lain juga dari Abdullah bin Umar ya uh, Rasulullah SAW bersabda tidak boleh ada hasad kecuali uh, dalam dua perkara di sini bukan hasad tapi apa bukan hasad sebenarnya di sini hasad apa yang ghibtah ghibtah maksudnya ibu jadi bukan hasad yang jelek jadi tidak boleh ada hasad kecuali dalam dua perkara ini hasad namanya ghibtah apa ghibtah itu yang dimana dia pingin beranaknya seperti orang itu tapi tidak tidak menginginkan apa hilang nikmat itu dari orang orang tersebut. Nah, kalau kita menginginkan sesuatu dari orang dan juga menginginkan hilang nikmat itu dari orang itu, maka itu namanya hasad. Ya, orang itu misalkan e, punya kendaraan, kita ingin seperti orang itu punya kendaraan itu sama dan juga supaya dihilangkan kendaraan orang itu. Saya aja yang punya misalkan. Itu hasad. Tapi kalau kita berharap seperti orang lain, ingin kaya atau ingin uh, eh, hafal Quran, ingin bersedekah tapi tidak menghilangkan ya kenikmatan orang lain itu namanya ghibah. Jadi perbolehkan. Tidak boleh hasad kecuali dua perkara. Seorang laki yang dianugerahi Al-Qur'an oleh Allah, kemudian dia membacanya siang dan malam dan seorang laki yang dianugerahi harta kemudian dia menginfakannya siang dan malam. Ini maksudnya bukan laki-laki saja, tapi masuk ke dalamnya perempuan Ibu ya. Jadi tidak boleh hasad kecuali kedua orang, eh, dua orang yaitu apa? Yang pertama yang diberikan Al-Qur'an, dibaca siang dan malam. Kemudian yang kedua yaitu orang yang diberikan harta kemudian berinfak dia siang dan dan malam. Jadi nah, kebahagiaan bagi orang yang diberikan dua hal itu kan. Dan yang sudah dihafal hendaknya selalu dijaga. Kalau tidak ia akan hilang dengan cepat Imam Bukhari mengatakan tidak bercerita eh, telah bercerita kepada kami Muhammad bin Al-Ala ia berkata telah bercerita kepada kami Abu Sama ia berkata eh, sampai selesai jagalah Al-Qur'an ini karena demi uh, yang jiwaku di tangannya Al-Qur'an itu lebih cepat hilang daripada seekor unta dalam ikatannya ya, eh, sering murojaah bahasanya apa sering mengulang-ulang Bu ya menjaga hafalan kalau sudah hafal makanya anak-anak yang sudah hafal di TPA di rumah di diulang lagi Bu ya sama-sama untuk uh, menjaga hafalannya Kemudian 18 janganlah uh, jangan biarkan anak-anakmu bergaul dengan anak-anak yang tidak terdidik, yang bodoh karena anakmu akan meniru omongan dan perbuatan mereka yang jelek sehingga akan meruntuhkan apa yang sudah diajarkan. Nah, ini uh, memilih siapa temannya. Nah, ini memilih teman, memilih uh, eh, teman. Siapa yang jadi temannya itu? Jadi harus yang soleh dan solehat. Jangan orang-orang yang uh, yang buruk akhlaknya, yang ter, ya, tidak terdidik ya akhlaknya atau agamanya. Jadi lihat, apalagi di sekolah di sini ibu ya kan di sini ada campur mungkin nih kayak di sekolah internasional ada orang kufur ya jadi janganlah teman jadikan teman dekat gitu biar ya, dibilangin kepada anaknya itu jangan uh, menjadi teman dekat dengan orang-orang kufur seperti orang uh, Kristen hanya sebatas teman di sekolah ya cari orang muslim gitu untuk jadi teman ya karena apa dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Tirmizi kan uh, di mana Rasul saw bersabda apa al almarhum uh, ala dini khalilihi. Jadi seorang itu apa uh, tergantung kepada apa agama temannya. Fal yang zur ya fal yang zur man yukhalil maka si, eh, apa lihatlah dengan siapa dia bergaul dengan siapa dia berteman jadi orang itu ya tergantung pada agama temannya kalau temannya itu non muslim lah bisa terpengaruh ya atau juga orang Islam yang tidak uh, eh, mutamasik ya tidak iltizam dengan sunnah maka dia akan mengikutinya itu kita sudah capek-capek di rumah di Gembleng ibu ya apa namanya diarahkan kemudian bergaul dengan orang yang yang buruk maka akan terbawa nah ini musibah maka ada sebuah saya di sini seorang anak tentu akan menghafal apa yang diberikan kepadanya dan tidak akan lupa karena hatinya seperti permata yang bening maka ukirlah di atas hatinya berita yang engkau kehendaki maka kelak ia akan mengungkapkan dari hafalannya yang sempurna seorang anak pikirannya kosong dan siap menerima segala sesuatu sebagaimana dikatakan dalam peribahasa mungkin belajar di masa kecil seperti mungkin di atas batu jadi ini tentang uh, teman-temannya hati-hati Bu ya. Dilihat siapa teman-temannya. Kalau sudah mulai balik siapa dicek kalau dia punya HP, teman-temannya siapa yang uh, yang apa jangan sampai lawan jenis juga teman dekatnya ya misalkan. Dan saya nasihati sekali lagi Bu ya, anak-anak ibu ya yang sudah balik jangan punya akun Facebook. Sudah tutup dulu, belum waktunya itu bisa terpengaruh ibu ya akal akalnya itu nanti jadi mas, banyak yang dicari nanti di Facebook itu karena itu udah dunia luar banyak fitnah. Jadi untuk keselamatan, cari yang lain aja yang bermanfaat gitu Ibu ya. Sekali lagi yang sudah balik jangan dia buka akun sampai ada juga keluarga eh, sunnah ya eh, nggak tahu di sini atau di mana di Indonesia sampai sekeluarganya dibukain akunnya itu bapaknya ibunya anaknya yang satu yang kedua ketiga itu nggak benar sebenarnya ya kalau bapaknya sama ibunya sudah selesai anaknya jangan dibawa sekali lagi ibu jangan sampai menyesal di kemudian hari anak-anak jangan didik hal itu dulu belum waktunya ini mudaratnya besar ya eh, kalau sudah anak-anak terjun ke dalam hal itu mudaratnya besar ingat ini sudah dinasihati oleh para ulama sampai ada seorang ulama namanya eh, Syekh Tariq Al-Khawas dari eh, Saudi Arabia dia datang di Masjid Dauli ya Masjid uh, Muhammad Abdul Wahab dia bercerita panjang tentang mudarat internet Facebook kemudian uh, WhatsApp yang sekarang kalau tidak di atas yang lurus istilahnya sampai dia ya terus diterangkan bagaimana mudaratnya internet sampai uh, bagaimana kepada anak-anak sekarang ya jadi saya sarankan kita harus malu kepada Allah, kita bilang salah, kita kepada sunnah, tapi anak-anak kita dibiarkan begitu saja. Ya, Facebooknya punya, akunnya apalagi uh, apa gaulnya di naudzubillah intinya. Ya, naudzubillah. Jadi jangan sampai nanti eh, kecolongan. Mereka mereka uh, apa kosong hatinya kemudian bisa Allah, setan menggerakkannya. Ya, jadi intinya awalnya hanya main-main ke, ke bawah lah. Nah, itu karena dunia penuh fitnah. Saya sarankan sekali lagi Ibu ya, jangan anak yang balik buka eh, apa Facebook segala nggak usah. Kalau Ibu kan eh, sudah bisa mengontrol ya kalau orang tua, kalau Bapak juga. <clears throat> Kemudian di sini eh, jangan biarkan anakmu keluar rumah ketika sore hari. Ya, maghrib maksudnya sini Bu menjelang apa pas waktu adzan maghrib jangan keluar rumah jadi dilarang keluar rumah karena sungguhnya para setan berkeliaran pada saat itu dan mungkin bisa membahayakan untukmu. Apa hukumnya di sini? Ini hukumnya makruh kata para ulama, bukan haram. Ya, jadi tahan anak-anak jangan sampai waktu maghrib itu dia berkeliaran karena waktu itulah setan berkeliaran ya sebelum maghrib. Kalau sudah adzan maghrib, mereka lari semua setan itu, ya. Uh, sebelum maghrib itu jangan biarkan di, de di depan rumah atau berkeliaran masuk ke rumah, dikunci pintunya, ucapin bismillah kemudian ditutup tempat-tempat yang ada eh, makanan atau juga air dengan ucapan bismillah Uh, di sini ada sebuah hadis jika hari mulai malam atau kalian masuk pada waktu sore maka tahanlah anak-anak kecil kalian karena para setan sedang berkeliaran saat itu lalu jika telah lewat satu saat, eh, satu saat dari malam maksudnya sudah lewat uh, waktu maghrib bu ya bebaskan karena akan uh, bebaskan mereka dan kuncilah pintu-pintu serta sebutlah nama Allah karena sungguhnya setan tidak akan membuka pintu yang terkunci ini adab juga ibu ya. Buka, uh, kalau nutup pintu ucapin bismillah, nutup horden bismillah. Ibu ya, kebutin uh, tempat tidur bismillah, mau duduk bismillah. Ibu ya, ya karena tidak tahu ada mudarat yang dikerjakan oleh setan ya. Kalau dengan bismillah Insya Allah akan terlindung. Buka pakaian juga bismillah Ibu ya. Karena dalam sebuah hadis barang siapa yang buka pakaian tidak ucapin bismillah, maka setan akan melihat aura kita. Ya, ucapin bismillah ketika masuk eh, apa? uh, kamar kecil juga kan, baca bismillah biarkan si anak sekali waktu untuk menyenangkan dirinya nih bermain begitu ya karena jika anak itu selalu dilarang bermain dikhawatirkan akan membuat ke, e, kepintarannya hilang dan membuatnya jemu atau bosan jadi jangan banyak terlalu melarang anak gitu ya jadi nanti pikirannya akan pendek gitu mandek jadi e, biarkan dia agak bebas dengan permainannya begitu karena itu masa-masa untuk bermain sampai dalam riwayat uh, Aisyah radhiyallahu anha dia diberikan apa dia punya mainan apa Bu dalam riwayat yaitu kuda eh, kuda-kuda uh, ya tapi dalam riwayat katanya yang kepala enggak kepala enggak ada kepalanya kata para ulama jadi kuda-kuda yang bersayap jadi ketika dinikah oleh Nabi sallallahu alaihi umur 9 tahun ah, ya masih dibawa mainan itu uh, dilihatkan para Rasulullah mainan itu umur 9 tahun kan ketika serumah dengan Nabi sallallahu alaihi kemudian juga Nabi memperbolehkan anak-anak kecil menemani Aisyah untuk bermain ya untuk bermain maka tatkala Idul Adha di Mina tatkala Idul Adha di Mina uh, Rasul sallallahu alaihi masuk ke eh, rumahnya Aisyah waktu itu ada apa ada dua budak perempuan yang bernyanyi di depan Aisyah bernyanyi ya bernyanyi enggak enggak dengan alat musik tentunya dan itu hanya bertiga ada Aisyah kemudian ada dua anak kecil perempuan Rasul masuk kemudian membiarkannya tersenyum kemudian Rasul tidur dan menutup kepalanya dengan kain tatkala Abu Bakar masuk maka mengatakan apa wah ini ada mizmar syaitan ada seruling setan di rumahnya Nabi nah, berarti menandakan Abu Bakar paham bahwa musik itu adalah haram maka mengatakan ada seruling setan maka membentak Aisyah karena anaknya kan suruh keluar yang dua uh, anak perempuan itu maka Rasul membuka eh, apa uh, kain dan uh, dia mengatakan uh, ya, biarkanlah mereka Abu Bakar sekarang karena apa hari kita, hari raya kita Idul Adha hari raya kita biarkan untuk bersenang-senang Nah, itu dibolehkan mubah ya bernyanyi pada waktu itu tapi tanpa alat musik dan yang bernyanyi siapa? Anak perempuan, kecil. Dan di kalangan uh, akhwat juga. Oh, enggak boleh yang nyanyi eh, laki-laki, kemudian yang nonton ibu-ibu atau ibu-ibu apa yang nyanyi eh, ibu-ibu uh, nonton laki-laki. Wah, naudzubillah. Ya enggak boleh. Uh, nyanyian itu boleh uh, di tiga tempat. Kapan? Pertama Idul Adha. Ya, Idul Adha, Idul Fitri, hari raya. Kedua, Kedua, tatkala apa? Tatkala walimatul urus, ketika pernikahan. Boleh ada nyanyian, tapi syaratnya apa? Hanya ibu-ibu saja yang eh, yang ngumpul kemudian ada penyanyi siapa? Anak kecil perempuan dia nyanyi. Tapi ingat liriknya bukan cabul, bukan hal tapi apa tentang mengingatkan tentang tentang akhirat atau yang lainnya. Nasihat. Jadi boleh ada di sana namanya duh yaitu satu aja rebana. Tidak banyak rebana satu, dipukul-pukul saja ya ini yang dibolehkan nyanyian ketika acara nikah ibu-ibu saja ya jangan seperti orang Arab juga udah kesalahan mereka memang perempuan tapi akhirnya musik gambus kan lihat di tengah tengah kalau orang-orang Qatar itu nikah itu udah salah juga mereka kalau mau ngadain pernikahan begitu saja jadi eh, laki-laki nggak usah eh, menonton atau eh, hadir itu untuk apa membedakan antara zina dengan pernikahan kata Rasulullah yang ketiga adalah tatkala apa adanya itu ya kala jihad jihad fisabilillah boleh bersair kemudian untuk menyemangati tiga keadaan ini boleh kan eh selainnya enggak ya selainnya tidak ya boleh ya yang lainnya Kemudian uh, di sini jelas ya, maka jika kedua orang tua menginginkan kemuliaan anaknya, hendaknya keduanya bersungguh-sungguh dalam didik anak-anaknya dengan tarbiyah Islamiyah dan mengajarkan Alkitab dan As-Sunnah termasuk sebab tingginya derajat kedua orang tua di akhirat jika keduanya muslim adalah doa anaknya yang soleh untuk mereka sebagaimana riwayat yang sahih dari uh, dalam sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda jika seorang manusia telah mati maka terputuslah amalannya idza mata ibnu adam in kita amaluhu illa min salasin illa min salasatin kecuali tiga hal sedekahun jariyah sedekah jariyah al ilmu yuntafa'u bih yaitu ilmu yang bermanfaat au ya waladun ya yad'ulah atau anak yang soleh dan solehat yang mendoakannya nah ini yang mendoakan orang tuanya dan, dan hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw Alaihi Wasallam bersabda sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seorang hamba yang soleh di surga ini sudah saya sebutkan bu ya hadisnya kan riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seorang hamba yang soleh di surga kemudian dia berkata wahai Rabbku dari mana ini nah itu uh, dia tidak berhak untuk hal itu uh, amalnya tidak berhak begitu ya maka Allah uh, berfirman dengan sebab istighfar dari anakmu dan hadis ini terdapat dalam uh, sahihul musnad Imam Ahmad hadisnya sahih jadi nanti ada orang tua yang diangkat derajatnya setinggi-tingginya dan dia bertanya, ini apa namanya? Wahai Rabbku dari mana ini? Ya, udah saya tidak beramal dengan amal ini begitu. Maka dikatakan ini ber, apa? sebab daripada istighfar anak-anakmu. Istighfar, ya, terus istighfar mendoakan kedua orang tuanya. Dan jika kedua orang tua itu adalah orang yang soleh dan anak-anaknya soleh, tapi ia tapi apa si anak belum mencapai derajat seperti derajat kedua orang tuanya maka Allah akan mengangkat derajat anak menyamai kedudukan ayah mereka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tur ayat 21 walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka di surga mesti dikumpulkan nanti dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya jadi nanti akan dikumpulkan ibu meskipun uh, apa derajat ayahnya tidak sama dengan anaknya nanti akan ditaikan anaknya bersama ayahnya ataupun juga ayahnya akan ditaikan ke apa mengumpul di tempat surga yang sama dengan anak-anaknya. Nah, ini apa kebahagiaan bagi ya, apa namanya yang punya anak-anak yang soleh dan solehat ya. Dan seorang anak kadang menjadi nikmat bagi kedua orang tuanya seperti mentaati keduanya dan berbuat baik kepada keduanya. Inilah yang diminta oleh orang-orang yang soleh kepada Allah agar mengkaruniakan anak yang soleh kepada mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dan orang-orang berkata, dan orang-orang yang berkata apa Bu? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya apa ya Rabb kami anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami kalau ibu berarti suami-suami kami ya dan keturunan kami anak-anak kami dan cucu kami sebagai penyenang penyenang hati, penyejuk hati maksudnya dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ini doa ya ini ah, berkeinginan untuk apa eh, menginginkan anak-anak yang soleh keturunan yang soleh dan solehat bersemangat untuk mendudukan anakmu pada orang soleh ini ya ini mungkin bisa dibaca bu ya panjang sekali ada riwayat di sini bagaimana uh, eh, sahabiah ya menyuruh anak-anaknya supaya datang ke majelis Nabi SAW maka memarahinya kalau tidak duduk di majelis Nabi nah ini jadi berusaha untuk menduduk anak-anak kita di, di tempat duduk orang soleh menimba ilmu para asatid yang lurus akidahnya eh, senang ya kalau anak kita bergaul dengan dengan orang-orang berahlul ilmi ya kita merasa bahagia dan suruh anak-anak kita bahkan dalam riwayat siapa Ummu Sulaim yang membawa Anas bin Malik ketika umur berapa tahun ya, ya 10 tahun dibawa ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung supaya apa menjadi khadim atau eh, khodam atau menjadi pelayan pelayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dia, dia, diberikan kepada Nabi sallallahu Alaihi Wasallam ya Anas bin Malik ketika umur 10 tahun nah ini intinya ya uh, apa namanya dudukanlah anak-anak kita bersama orang-orang soleh ya uh, diajak pengajian ya dan diajak berziarah kepada uh, para asatid atau pada orang-orang soleh ya yang uh, dia memiliki ilmu dan mengamalkan ilmunya dan akhlaknya bagus uh, dan yang lainnya di sini ada, ada hadis tentang utama Al-Quran sudah ini ya, ada, ada double ini Ya Allah alam bisawab. Mungkin sampai di sini Bu ya. Ini sisanya mungkin bisa dibaca karena sisanya tentang apa sini? Hidayah. Ya. Uh, iya tentang hidayah bahwasanya ya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala sudah saya singgung tentang hal demikian ya. Allah alam bisawab. Yang tanyakan silakan. bagaimana batasan aurat ibu dengan anak-anaknya yang laki-laki dan batasan aurat sesama muslimah. Iya, Ibu ya. Batasan aurat seorang muslimah dengan anak-anaknya yang laki-laki yaitu Iya, ya, eh, auratnya itu adalah apa yang hanya boleh kelihatan bisa saya sebut tadi yang boleh kelihatan oleh anak-anak yang laki yaitu hanya sebatas rambut kemudian pergelangan tangan kemudian betis saja sudah sudah sampai di sana ya tapi kalau sudah anaknya mulai balik ke atas ya dihindari betis juga ya jadi hanya kelihatan sama apa rambut pergelangan ya muka kemudian ya tangan itu saja batasannya Eh, kemudian kalau sama anak perempuan ya jelas ya, ya apa ya, yang boleh kelihatan adalah ya itu ya itu diantaranya tangan eh, betis kemudian eh, leher kemudian rambut kemudian muka selainnya ya antara dari dada sampai ke lutut itu juga tidak boleh perlihatkan meskipun kepada anak perempuan ya nanti dia mendidik yang tidak benar tentang ya masalah aurat ya itu hanya boleh dilihatin kepada suami saja e, kepada batasan muslimah ya muslimah muslimah dari sini apa namanya muslimah hanya boleh kelihatan yang yang ya yang boleh kelihatan yaitu adalah muka telapak kemudian rambut sudah ya telapak tangan kemudian rambut ya dengan lahirnya udah selesai itu sama muslimah ya, sama muslimah nah ada pendapat kalau dengan eh, orang eh, perempuan kafir itu tidak boleh kelihatan kecuali hanya muka saja dengan telapak ada semua riwayat jadi dengan muslimah apa yang kelihatan cuma itu ya, rambut saja muka uh, telapak tangan ya sudah ya, yang yang lainnya tidak boleh dilihatin tidak boleh dilihatin makanya ketika renang kalau renang dengan uh, muslimah yang lain tutup semuanya kecuali ya sampai betis juga tertutup sampai ke bawah ya jadi kecuali hanya lengan dengan uh, muka itu semua muslimah ibu jadi jangan sampai selebihnya kelihatan semua ya berkunjung kelihatan lengan-lengannya sampai betis-betisnya apalagi pahaman pahanya nah untuk bilang nggak boleh sama muslimah kelihatan paha nggak boleh karena aurat ya, ya aurat ya. E, bolehkah kita bertanya kepada orang tua tentang kesolehan kita maksudnya ingin mencari keriduan mereka ya ya bisa ya bertanya ya tentang kekurangan kita kepada orang tua apa ataupun juga uh, apakah kita sudah uh, sejauh mana sudah berbuat biru walidain pada pada mereka ya apakah ada kekurangannya itu nggak apa-apa buat apa mengkoreksi kita bukan untuk mentazkiyah kita ya sudah hebat enggak meskipun seberapa pun ya, apa namanya berbakti kita kepada orang tua tetap ibu belum bisa membalasnya belum kita hanya disuruh untuk apa uh, ya kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala semampunya semaksimal mungkin berbuat baik dalam hal eh, apapun ya akhlak kemudian materi atau yang lainnya ya, kita bisa bertanya ya apakah nanti ibu bapak ya eh, apa namanya masih kurang apa tentang masalah uh, birwalin saya gitu kan maka perlu ditingkatkan gitu untuk motivasi bukan untuk mentazkiyah atau mensucikan diri ya bukan ini boleh supaya uh, lebih maksimal nanti untuk berulaidain ya apa yang kekurangan-kekurangan kita mungkin kita uh, apakah ibu perlu saya hubungi setiap hari misalkan uh, karena misalnya seminggu ditanya misalkan oh iya pingin saya setiap setiap hari hubungi misalkan kalau ingin tapi kadang enggak kan misalkan sebulan nih karena terlalu lama kan pingin seminggu sekali kan nah tingkatkan seminggu sekali kita telepon ibu masih ada ibu atau bapak misalkan ya atau yang lainnya ya, ataupun ketika dikirim misalkan masih kurang nggak tentang hal sesuatu untuk kebutuhannya tanya oh masih kurang ya tambah lagi misalkan itu ya, ya atau yang lainnya atau dengan ucapan menyinggungnya ditanya ya ini ini ini bagus ya untuk koreksi pada kita sejauh mana kita bidul walidain pada orang tua kita ya, ya harusnya itu Allah alam iya ibu ya